Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Habib Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin radhiyallahu ankum amin. Syurutul ju'alah. Kemarin kita sudah bahas syurutul ju'alah. Kembali tentang masalah syartu ja'lil ju'alah utawi ndadekaken ja'lil ju'alah apa sayembaranya daripada apa namanya perkara yang disayembarain. Kalau dalam jual beli itu mabeknya, perkara yang dijualnya. Di sini syartu samanil mabek fala fama la yasihu thamanan li jahlin aw najasa au ghairihima yusadu al aqtu kal qalbai walil amili fi ja'lil fasidin yuqsadu ujrah mithlu bi khilafi ma la yaqsu qaddamin wa yustasna min al ilmi al bujuli ma la ja'ala al imam liman badala ala qul'atin ja'ala ju'lan kajariyatin minha fa innahu yajuzu ma'a ja'alatil iwadin. Artinya gini. Stamanul mabe artinya sesuatu yang di situ sah menurut secara kayak orang jual beli. Maka apabila harganya uang yang akan diberikan itu sesuatu yang yang hadiahnya itu adalah sesuatu yang Jahal, jahal itu apa? Majhul. Majhul itu apa? Tidak bisa diketahui. Maaf ya, kemarin saya sedikit membahas tentang asuransi. Asuransi itu, asuransi, saya mengatakan asuransi dulu, hukum asuransi dulu. Terserah mau programnya apa, terserah. Kalau bicara asuransi, kenapa banyak ulama mengatakan itu tidak sah? Alasannya majhul. Majhul siapa? Majhul kue ora-ora ora bisa diketahui. Contohnya apa, Beb? Contoh anak wong tuku, Barang tuku ayam, ayamnya dalam nang kaleng, ayam ah, kaleng. Dalam nang kandang, kandangnya ditutupi. Kandangnya orang katon. Ayamnya tak anak, tapi ditutupi ka, karung. Ayamnya di, gue nang jero kue. Temenan kue ayam, oh jebule terwelu. Ayam. Kue ini orang dibuka, ora sah. Loh Bib, wong tuku rokok kan ketutup oh. Tuku nduk kadang-kadang anak kubuk anak ah, apik. Jadi gini. ini anak wong tuku rokok, kan yang jawabannya anak tulisan oh ya. Pira kayak rolas rolas batang 12 atau 8 18 apa 16. kalau wis kelalen orang tahu ngerokok ya. bolulas ya, 16. 16 batang ada 12. Itu sesuatunya tertutup, memang tertutup. Orang beda sampai tuku korek. Sampai nanti kecuali tuh rokok batangan tapi bedo ya. Dong tuh tuh rokok sebungkus, ya dimain sebung, sebungkus. Lo kenapa saya ndak harus lihat kan katanya harus butuh wisolahi, harus jelas katon bentuknya. Gue pribin gue jangan-jangan jerone narkoba makalan. Narkoba regane telung ewu. Jadi apa namanya itu sudah wakil, kalau itu sudah jelas artinya jelas orang juga sudah sudah apa namanya tanpa dibicarakan di situ sudah ada tanda-tanda korina bahwa di situ adalah jumlahnya 10, jumlahnya wolu, jumlahnya tel, telu, jumlahnya ada sudah ada tertulisnya. Paham ndak? Tapi ini kayak ayam, ayamnya dalam nang karung, nang kandang, kandangnya ditutupi. Ayam, ayam, ayam, ayam, masalah nang dulu ayam, ayamnya pira, sakit di, kue nang kono, pan buka saja orang kena dibuka. Orang ini dibuka kayak ayam, nunggu aku tuh kena priben, ya apa arane beja-bejanan. Kowe udah mlebune maning judi yo. Gini apa nggih? Kulo lagi si cilik. Kulo pernah seneng lagi si cilik ya antara be, SMP dean. Kulo dijak kanca maning alun-alun Tegal. manggupit, pit. Aduh nemen ya. manggupit, pit. Wong gemen boro-boro numpak motor, numpak motor kulo bisa umur puluh, Balik sing Hadramut kulo bisa bisa nganggo motor. Maning Tegal kowe nganggo motor nembe bisa balis sing Hadramut. Sampai-sampai panjeli bis mandek kuwi kula wedi, padahal bisa e man. Mandek. Allah wallah buatan bodoh bodoni. kalau panjeli suka kalau mandek ah mandek dingin ah. E e. Bisa turun bokan, kuatirnya bokan nyeli bisa. Jalan, kita menan, kalau orang bodoh bodoni. mulanya anaknya kalau sampai gede orang bisa nganggopi itu suara apa-apa kayak kaya bapane. <laughs> nah ini kula mriku diponjakan rencang. Kowe subhanallah ada jual beli sing aneh. Misalkan Mang Ibu Perak. Kunang kono anak anak ya apa kayak model kotak-kotak. Kotak anak kadang isinya anak kamera, isinya anak jam, isin ya bahasanya untung-untungan. Toko Bira mangatus kok kuene nendi Dusen ndi cuma cukup. Kiye barang cukup. Lah jebule paling permen masalan. Jadi permen. Tapi dong anak wong sing toko ternyata apa? Kue anak bodoni ini karo salah satu pembeli nih. nih di kode. Contoh ya. Misalkan anak dus. Ke isinya jurune kamera. Kan berarti larang loh ya. Cara 500 perak kan orang mungkin nguang sama ini. Misalkan gaji sepuluh ribu. Kue waktu ndak lah. Pantuku kie. nih kode tangan. Ning tangannya loro berarti apik. Ning tangannya siji berarti ora. tapi kalau ngomong langsung kue kancane langsung aku tuku aku tuku Barang dituku, bukakan api kenemen ya. Kalau sih pinggirnya, wong-wong pinggirnya kan ngiler. Ini ngapain kenemen ya? Kayak oli akhiru tuku-tuku. Nah itu tidak boleh jual beli semacam itu. Karena apa? Engkau akhiru anak buntung. Mulane wong dong tuku pun panganan. Ada beul atau memang boleh. Ning langka kudu takon. Saya kita alhamdulillah canang saranang warung kan anak tulisannya ya. Apa mending saya kudu kudu muno. Wulungewu waruk kayu kano ya. Iya kan? Itu menolong, itu menolong. Artinya berarti misalkan monoli ibu ya semono wis. Itu termasuk enggak perlu diomongkan sudah tahu. Cuman yang orang ngerti sampean. Santri kayak yang kelengar kabeh, turu. Lakin bal-balan sih arep ngantuk kabeh. Tapi nalikane kula kula ngapunten, ini hebatnya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi betul-betul perinci, betul-betul orang tidak boleh dirugikan apabila melakukan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Majhul kue akan orang saya para. Ya pangapurane. Satu saat kulo rombongan maning Malang nopo maning pundi, apa pokan maning Jawa Timur. Rumang sana enggih kulo menemboten sana waktu niku kulo ziarah. Tapi pakai mobil mandek nang satu rumah makan sing rumah makan kue ma'ruf contoh misalkan kayak warteg atau padang atau warung lamong kan regane standar paling larang-larangnya rong puluh ibu paling kan kayak kue ya setelah saya masuk ke situ mangan kopi itu jebule apa berapa bang pokoknya kan waktu kue cara duisekin dan telung atus patang atus saya bula dan ayam larang nemen ya barang kalau tahu bisa nih larang sih Wong tengah alas nebib lah kawarung mah maning tapi secara muamalah itu ndak boleh. Harusnya takon ayamnya pira. Sepuluh ewu, nah aku tuku ayam. ini pira, mang ewu, nah tempe bebes. ke ayamnya pira sepuluh ewu, kayong larang ya. Tempe sih, mang ewu larang. Banyu putih sih gratis, is banyu putih baik. ke <laughs> dewek tok. Artinya di situ itu majhul ndak boleh. Makanya kalau orang jualah itu harus jelas. Harus jelas barangnya cukup bukan barang najis. Karena apa? Di situ syarat daripada seperti syaratnya harga orang jual beli. Barang sing didol. Yang najis tidak boleh dalam jual beli. Mulanya kalau pernah ngomong akan, ning ana wong pantuku jangkrik, ning ana wong pantuku krotok, ana wong pantuku ular hopakan manuk aja mau ning ngomong tuku. Sebab kue barang-barang kegermetan, hasyarat, langka manfaate. Ning laka manfaate ora kena didol. Bib ana manfaate upangan manuk. Manfaat secara syariat. Paham napa mboten? Nah niku tukul ngomongnya priben. Sekilo pira? Sekilo orang bulewu. Ya aku ngongkosi orang bulewu ya. Wis kaya kowe benang kana pan terima pan ora terima ora apa-apa. Wis aku main orang bulewu, Niate ngongkosi orang bulewu aja sekilonya pira sekilonya orang puluh ewu wis aku tuku setengah kilo berarti sepuluh ribu ya kita bayar ya itu ndak boleh paham apa orang sampean ya bukan sampean seneng bangsa miara hewan gini apa gini jadi kalau sesuatu najis juga ndak boleh Mulane wingi kula ngomongaken najis sing ora boleh nang kene rata-rata contohnya getih. Memang nang masyarakat anak istilah marus. Didoli jenengan ning ana wong dodol marus aja berak-berak Hatta tuku ayamnya aja juga tuku aja nang Si sebabnya apa? Sebab anak barang najis yang tercampur karo panganan. Kuatirin kok najis kan? Kecuali memang tuku nang kono ora apa-apa tuku ayam etok ayamnya gawe balik dikumbah. Maning orang apa-apa, tapi wis bentuk warung makan. Kok anak kaya kue nek lu apik mundur. Barang jenengan deleng dan ini anak geti. Kok siapa, Bu? Ki geti marus cara bahasa Jawa timurnya itu bahasa Jawa tengah itu Rembang itu dideh. Dideh itu adalah ma marus bahasa Indonesia apa? Eh, tak sing paham ki wong rong ibu. <laughs> apa bahasa? Marus. Bahasa Indonesia marus. Ah, anak Jakarta, mana anak Jakarta? Marus tetap. Eh, marus. Yes, ya marus yes lah. <laughs> bahasanya marus, hebat ya orang tegel tapi bahasanya Yogyakarta nah, apa ya? <laughs> Gue ning anak wong sampean warung ku anak kaya gue suka aja toko. Siap bebe apa bebe? Gue nak campur najis kabe Jadi dalam jualah pun ndak harus perkara yang najis, ndak harus perkara yang jahil. Jahil itu apa? Contoh majhul. Kayak kiye ya, Bu, nyun ngapunten. Ning anak wong, anak wong ngeten, anak wong wedhus matalan. Titip, wedhus ki nang kampung akeh. Titip wedhus. engkau dong anak pertama ho sampean anak wedus pertama ho anak keduanya ho aku ya nih kudusnya metu ini nih kudusnya majir paham wedus majir bu orang anak orang ngendok tahu ya orang wedus wedus ngendok <laughs> orang anak gue ini wedus kayak gue kan melasi ngingune oh ya ya Allah tak luruh nasuh kesabendina sekarung sekarung Tak piara setahun kah cuma lemutok orang anak nah. Nah kue yang kue kaya kayak kue. Kalaupun nanti bahasane ini nanti anak yang pertama buat kamu anak yang kedua kan masih tidak jelas. Ya ning urip mati nang dalan. Solusinya gimana, Beb? Aja cuma memberikan anak tok tapi lah apa solusi wongnya tambah pada bi bingung. Cara kulo tahu seorang sang agak-agak dan. Wis sing penting ngerti pada bae ngerti. Nek aku titip pedus ya, ya wis. Engko nang kana ngerti dewek, anaknya pira loro. Oh iya wis berarti akeh aku siji akeh kae. Wis selesai. Wong lah kaget sih. You know, tapi kalau sudah ada aget berarti di situ harus ada perjanjian. Kalau ada perjanjian, tatkala barangnya orang langka, maka jelas dia boleh. Loh, kalau ridho, ridho sayyidul akam, betul. Ridho itu sebagai sayyidul ahkam. Artinya wong ning wis ridho, hukum wis jebar. Tapi ada beberapa sesuatu yang ridho tapi di situ tidak masuk. Paham napa mboten? Makanya bagaimana tadi Bib tentang masalah asuransi majul Asuransi kalau yang ikut PNS atau pegawai negeri itu masih diperbolehkan, bukan asuransi tapi tunjangan. Namanya apa? Askes artinya dia itu memang dikasih tunjangan sama pemerintah hadiah dari pemerintah karena dewek pegawai negeri nih pegawai negeri kia jaminannya anak asuransi kia anak asuransi macam-macam matalan itu memang dari pemerintah kalau sudah dari pemerintah berarti hadiah sing pemerin pemerintah bayar orang bayar tetap oli sih gino penggi kayak pensiun pensiunan tetap boleh Bib itu kan dipotong kan tidak ada yang tahu. Kalau memang itu potongan daripada gaji yang setiap hari boleh diambil setiap bulan. Buktinya orang oleh sih. Maka ndak perlu aget memotong gaji setiap bulan, tapi memang wong dong wis tua yang oli pensiun. Memang ada ada anggaran sendiri untuk orang-orang yang sudah pensiun. Dan ini enak kok Bib kayak ku PNS. Dan ini hukumnya robah Bib. Ning wong pada bewonge kayak pada bewonge ini, ini hukum subhanallah ya. Pada bewonge maaf sing lanang karo sing wadon Sing lanange PNS, sing wadone wong biasa. Sing wadon sing lanang PNS dewet waktu kue kecelakaan matalan. Otomatis oli jatah asuran. Sing lanange ora oli. Karena bukan seorang PN. Nah, kalau sing lanange us aku meluwis, sing lanange ora kena, sing wadone ora papa. Karena kalau tunjangan tunjangan kue ora beda kayak gaji tapi yang diapukan apa ya? Artinya memang dari pemerintah ya. Kalau di pemerintah berarti mereka tidak melakukan akad semacam itu. Jadi syaratnya harus eh, tadi apa dikatakan syartu samanil mabi. Tamil mabi artinya tidak boleh sesuatu yang jahil, sesuatu yang jual, sesuatu yang sesuatu yang eh, Allah Muhammad sesuatu yang tidak kita ketahui tidak boleh ya akad apapun sesuatunya apabila tidak diketahui maka tidak boleh. Syartu sighatil ju'ala sarate sighat ju'ala. Apa ingin menikah satu seiku lafdun siji lafad min tarafil multazim. Tarafil multazim bi khilafi tarafil amil. Fara yusartu lahu sighah ay qabul. Jadi dari orang yang mengumumkan. Ya dulu ala idni fil amal bija'alin. Jadi ning anak wong ngomong akan siapa saja